tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Janjitan. Berita ini dikirimkan oleh Tarmuji di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Perkenalkan pendengar jimat Istana FM, namaku Tarmuji. Aku akan menceritakan pengalaman horor yang pernah kualami saat mengurus tambak. Begini cerita selengkapnya. pekerjaanku sangat menjemukan. Berhari-hari aku harus berada di tengah-tengah kesunyian dan keheningan. Karena begitu luasnya areal tambak-tambak itu membuatku segan keluar dari danau atau gubuk beratap alang-alang tempatku berteduh dari hujan dan terik matahari. Meski begitu, bukan berarti aku sama sekali tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang seprofesi dengan diriku. Maksudku sesama kunjen atau penjaga tambak. Meski tidak sering, sesekali aku berhubungan dengan mereka. Misalnya saja ketika aku kehabisan beras, maka aku harus menjam dahulu dari salah satu di antara mereka. Majikanku orang yang memiliki tambak ini memang tinggal di Bandung. Dia hanya datang ngontrol sebulan sekali dengan membawa beras dan rokok kretek murah untuk persediaanku selama satu bulan. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak. Persediaan beras itu harus dibagi dua dengan anak dan istriku yang aku tinggalkan di rumah. Seminggu sekali aku pulang ke rumah sambil membawa uang hasil dari penjualan ikan sehari-hari. Kalau majikan tidak punya urusan dengan uang hasil dari penjualan udang, karena dianggap udang itu tidak ditanam, tapi udang alam yang datang dengan sendirinya. Ikan-ikan yang ada di tambak itu hasil dari kerajinanku memasang perangkap yang disebut bubu. Ketika sore dan malam hari, air laut pasang membawa ikan dan udang laut masuk ke tambak melalui pintu tambak yang dipasang bubu. Esok paginya, saat air laut surut kembali otomatis ikan dan udang itu tidak bisa keluar tambak lagi karena terperangkap di dalam bubu. Begitulah pekerjaanku sehari-hari. Sore memasang bubu dan subuh mengangkatnya. Yang paling menyedihkan bila masuk ke musim penghujan, segalanya susah, terutama untuk menebar pakan dan mengendalikan air yang berlebihan. Apalagi Tambak majikanku itu luasnya kurang lebih 20 hektar. Memang tugasku intiku memberi pakan pagi dan sore hari sampai benih siap dipanen selama empat bulan ke depan. Bergulat di kehidupan pertambakan sudah aku lakukan sejak umurku masih remaja. Belajar dari bapakku almarhum tapi tambak yang dipercayakan ke bapak dulu tidak seluas yang kini dipercayakan kepada aku. Sebagai seorang penjaga dan perawat tambak kawakan, aku sudah hafal betul tempat-tempat mana saja yang harus kuhindari dengan keangkerannya. Memang ada mitos-mitos yang harus dipegang erat-erat. Salah satunya seperti jangan bersiul-siul di malam hari. Oh non, Apabila mitos itu dilanggar, maka akan menghadirkan sosok gaib berwujud harimau yang berjumlah banyak sekali. Bertahun-tahun kehidupanku kuhabiskan di tambak ini. Bermacam-macam penampakan aku lihat tidak membuat nyali ciut. Mungkin akibat seringnya melihat kuntilanak, wewe gombel atau makhluk gaib lainnya. Aku tidak merasa takut lagi. Asal jangan merugikan saja Kehadiran mereka kadang-kadang malah membuatku senang, sebab berarti aku ada yang menemani. Ada sejenis makhluk berukuran mini menyerupai tuyul. Makhluk inilah yang dimusuhi para petani tambak karena datangnya berkoloni. Puluhan bahkan mungkin ratusan jumlahnya. Sangat merugikan sekali makhluk inilah yang disebut jangjitan. Makhluk ini mungkin sejenis tuyul yang masih liar kehidupannya, lalu memiliki majikan. Ada juga yang percaya jam itu berasal dari roh-roh bayi yang diaborsi karena tidak diharapkan kehadirannya oleh kedua orang tua mereka atau hasil dari hubungan gelap sepasang kekasih. Aku tidak memperdulikan dari mana makhluk itu berasal. Yang pasti, mereka memiliki penampilan yang buruk sekali. Tingginya hanya kurang dari 60 cm. Kedua telinganya panjang, hidungnya pesek, mulutnya lebar, perutnya buncit dan kepalanya besar pelontos. Pertanda awal-awal kehadirannya mengeluarkan suara seperti burung-burung yang jumlahnya banyak, mencicit-cicit. Tetapi sebelumnya, ada seperti pengintai untuk mengamati situasi, apakah aman atau belum, tambak yang akan mereka satroni dari keberadaan manusia. Karena memang makhluk mini itu paling takut kepada manusia. Keanehan lain dari makhluk mini itu, dari ujung jarinya mengeluarkan api yang berfungsi sebagai penerangan ketika mencuri ikan di tambak. Selain menggunakan penglihatannya, mereka juga menggunakan penciumannya untuk mendeteksi keberadaan manusia. Kalau ada manusia, Salah satu darinya akan berteriak, Ambuang, Ambuang. Berteriaknya seperti kawanan monyet hutan. Kemudian berlarilah dan menghilang di gelapnya malam. Karena ulahnya, para petani tambak sering membunuh mereka. Apalagi setelah kehadiran mereka, biasanya banyak sekali bangkai ikan bersirakan di pematang tambak. Dengan isi bagian perutnya yang hilang, sedang fisik ikan itu utuh. Memang jangcitan itu hanya menghabiskan jeruan ikan saja. Inilah yang dikatakan mubazir oleh petani, karena bangke ikan itu tak bisa dijual. Mau dimakan sendiri terlalu banyak, dibiarkan akan membusuk. Makhluk jangcitan ini juga seperti memiliki kecerdasan. Mereka bisa tahu mana tambak banding yang ikannya masih kecil, dan mana tambak yang ikannya yang sudah siap panen. Datangan mereka tidak cukup sekali tetapi berkali-kali sampai waktu panen tiba. Celakanya ini tidak bisa diprediksi sebab waktunya tidak bisa ditentukan. Kendati demikian, setelah aku pelajari kedatangannya berkali-kali, ternyata biasanya mereka datang menjelang pagi hari sebelum adzan subuh. Rupanya Para makhluk itu tahu persis di saat-saat inilah puncak dari kelelahan seseorang manusia yang tidak bisa menahan kantuknya dan pasti akan lengah dengan tertidur walau hanya sekejap. Sementara manusia lengah, makhluk mini ini menyerbu dan menjarah ikan ditambah. Kejadian memang relatif cepat, mungkin hanya beberapa detik saja, tapi akibatnya sangat merusak. Biasanya, Masa kritis petani tambak adalah ketika memasuki tiga bulan musim hujan. Bahkan di masa-masa inilah aku jarang tidur karena terus mengawasi ikan-ikan yang sudah mulai membesar. Banyak gangguan, baik gangguan yang datangnya dari manusia jahil atau gangguan dari makhluk halus. Kuntilanak dan wewe gombel paling banyak memakan ikan 2-3 ekor setiap kemunculannya sama seperti makhluk mini, kuntilanak dan wiwit kumbel pun hanya menyantap jeruan ikan saja, sedang bagian dagingnya dibuang begitu saja di pematang. saksikan suatu malam, kuntilanak berjongkok di sisi tambak dengan tangannya ditutupi baju putih menjulur, dan secepat kilat ikan bandeng sudah dalam genggamannya. Suaranya ketika sedang menggerogoti isi perut ikan. Persis sekali, suara kucing lapar meringkik-ringkik. Pagi-paginya sisa ikan itu tergeletak membusuk di pematang. Pada awalnya aku tidak tahu kalau jangjitan itu adalah makhluk halus. Aku kira mereka hanya anak kecil yang iseng-iseng main saja. Ya, aku seperti terhipnotis ketika itu. Tetapi setelah kepergian mereka, ku hampiri tempat bermainnya tadi. Aku kaget, hanya tangga ikan berserakan tanpa isi perut dan kepala. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan sejak itu Jangcitan jadi musuh utamaku. Setiap malam aku mengintai kedatangan mereka. Holok tidak pernah lepas dari pinggangku setiap kali aku berkeliling tambak di malam hari. Untuk menaklukkan Jangcitan almarhum bapakku pernah memberi nasihat begitu. Yang pertama kamu harus bersabar. Dan lakukan puasa putih selama tiga hari tiga malam. Selama puasa itu kamu jangan tidur malam. Terus keliling tambak sampai subuh, nanti juga pasti akan tambak sendiri bila saatnya tiba. Bapakku membekali sekalian dengan doa-doa yang harus dibaca ketika menjalani puasa putih dan dibaca saat sedang mengelilingi tambak. Dengan kesungguhan ku jalani petunjuk yang diberikan oleh bapakku. Setelah persyaratan kulakoni, setiap malam aku keliling tambak sampai menjelang pagi. Tetapi selama lima malam aku belum beruntung melihat penampakan makhluk mini itu. Suatu saat di malam Selasa, aku keluar tepat pukul 12 malam. Bawang putih sudah selesai kelulurkan di sekujur tubuhku yang fungsinya untuk mengaburkan penciuman makhluk janjitan. Yang membuatku riskan adalah di balik kain sarungku. Aku tidak mengenakan apa-apa lagi. Sebab ini memang petunjuk dan saran dari bapakku bahwa Apabila ingin melihat wujud jangjitan maka harus dengan cara seperti itu. Malam itu, Danau sudah jauh kutinggalkan. Hanya kelap-kelip lampu teplok yang terlihat. Tiba-tiba, dari langit ku dengar segemuruh suara cicit-cicit seperti suara tikus dalam jumlah yang banyak. Kulupas kain sarungku lalu tengkurap di atas pematang tambak dalam keadaan bugil. Betul juga, akibat dari luluran bawang putih di tubuhku makhluk jangjikan itu tidak bisa mendeteksiku. Aku sempat merinding melihat jumlahnya yang begitu banyak saat mereka mendarat di pematang yang tidak jauh dariku. Aku terus merangkak mendekati. Kira-kira dalam jangguan bambu kuning di tanganku, aku merambalkan doa pemberian bapakku. Jelas kulihat di sini, mulut jenjitan yang lebar itu bergerak-gerak seperti kera-kera mencium benda yang mencurigakan. Makhluk-makhluk kerdil itu berjejer di pematang tambak. Aku terus lebih mendekatinya, bergerak merangkak-rangkak. Maksudnya agar ujung bambu kuning ini dapat mengenai sasaran ketika kucambukkan ke badan makhluk kerdil itu. Ku oh, dengar dedemit-dedemit itu seperti sedang berkomunikasi dengan bangsanya. Ambu wang Hanya itu percakapan yang ku dengar dan setidaknya ku mengerti. Disusul teriakan seperti memberi ababa, Lalu mak piur makhluk-makhluk kerdil itu terjun ke tangga. Kecipat air dan cerita ceritanya membuat gaduh suasana. Hulu kuduk merinding melihat mereka menghisap-hisap perut ikan yang ditangkapnya. Air tambak mendadak bergelombang karena puluhan makhluk kedilu terjun semua ke dalam tambak sambil mengobok-obok isi tambak. Cerita-ceritanya memengkakkan telinga. Aku lebih memfokuskan sasaran ke salah satu makhluk mini itu, terutama kepada yang sudah berada di darat dan sedang makan jeruan ikan. Aku berjongkok sambil mendekati salah satu sasaranku. Bismillah. Aku bersiap menghantamkan bambu kuning ke badannya dan sasaran kena hantaman. Makhluk dari alam gaib itu menggelepar-gelepar menahan sakit, berbarengan dengan suara lengkingan yang menyayat. antara puluhan janjikan lainnya. Ketika mendengar jeritan dari rekannya itu langsung berhamburan kabur dan menghilang di tengah-tengah kegelapan malam. Suasana kembali hening. Hanya sayu-sayu hiburan ombak pantai utara yang kudengar. Ku hampiri kurban tergeletak yang sepertinya tidak berdaya. Ku kenakan kain sarungku lagi karena udara sangat dingin. makhluk itu masih sekarang perut kuncitnya bergerak-gerak. Dan dari mulutnya keluar lendir kehitaman. Aduh, minta ampun bau anjir tubuhnya membuat mual perutku. Aku tunggu sampai pagi. Apa yang akan terjadi dengan makhluk kerdil ini? Sambil membaca mantra pemberian bapakku dan diselingi membaca kalam-kalam ilahi, aku menanti pagi dengan kesabaran. sumingkir opo kang olodo lungo opo sing ora becik sumingkir sumingkir sumingkir sumingkir kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene sumingkir Apa yang kemudian terjadi dengan makhluk yang tergeletak di hadapanku? Seiring waktu menuju fajar, makhluk gaib yang disebut janggitan itu berkelonjotan. Dari mulutnya yang lebar keluar erangan rangan matanya membelalak-belalak. Dan bersamaan azan subuh, saat itu pula dari seluruh badannya mengepul asap putih, lalu disusul suara jeritan yang memilukan. Ampun, panas! Hanya dalam hitungan detik seluruh tubuh makhluk mini itu berubah menjadi arang. Dan arang itu akhirnya berubah menjadi abu putih seiring sinar matahari menyembul di ufuk timur. salatu khairun ditampung debu putih itu ke dalam daun pisang, lalu pun di setiap sudut tambak milik majikan seperti yang diperintahkan oleh Bapak almarhum. Nah, demikianlah kisah perburuan yang kulakukan untuk menjebak makhluk-makhluk kerdil pencuri ikan. Aneh memang, tapi begitulah kenyataan yang kualami sendiri. Salam Cimatres, salam misteri. Au! bersama Jimat Sajian Malam Jumat